Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir-akhir zaman seperti ini di tengah perseteruan antara al-haq dan batil di tengah banyaknya al-firaq kelompok-kelompok sesat dan ahzab golongan-golongan yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin terasa butuhnya kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari kesesatan, keselamatan dari penyimpangan-penyimpangan. Maka banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi kekokohan di atas hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati-hati kami. Sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Demikian doa seorang muslim kepada Allah Rabbul Alamin. Terlebih di saat-saat yang sempit seperti ini. Kemudian juga perkara yang terasa semakin penting dan wajib untuk kita pelajari adalah berusaha untuk terus mengerti dan mengenal sabil al-haq, jalan kebenaran. Siapa sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah? Siapa sesungguhnya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok yang tertolong, yang selamat. Siapakah sesungguhnya al-jamaah itu? yang telah dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelompok dan golongan yang selamat di tengah-tengah perpecahan. Ya, siapa sesungguhnya satu kelompok ini, satu golongan ini? Dan di antara upaya yang kita lakukan ma'asyurul ikhwa kaum muslimin rahimani rahimakumullah adalah belajar membaca kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Membaca kitab-kitabnya imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang disepakati oleh umat dan dipersaksikan oleh umat bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah bahkan imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah itu diantara upaya kita kita ingin mengenal siapa ahlu sunnah wal jamaah maka kita Baca buku-buku ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan malah membaca buku-bukunya ahlul bidah. Ya. Yeah. Orang ingin tahu jalannya ahlus sunnah wal jamaah membaca buku-buku syiah. Mustahil untuk mendapatkan kebenaran. Membaca buku-buku ahlil bidah. Yeah. Mustahil untuk mendapatkan kebaikan. Maka di antara upaya seorang muslim ya, setelah dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kesesatan-kesesatan tersebut adalah di antara upayanya menuntut ilmu, ya mempelajari kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah. Walhamdulillahi rabbil alamin kita dimudahkan pada kesempatan ini untuk melanjutkan pembahasan kitab yang merupakan peninggalan seorang imam ahli sunnati wal jamaah yaitu Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani rahimahullah Kitab Usul Sunnah Dari judulnya Kita memahami bahwasanya kitab ini berisi pokok-pokok prinsip-prinsip akidah manhaj ahli sunnah wal jamaah Inilah pokok-pokok pemikiran, amalan, manhaj, akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang diyakini oleh Imam Ahmad. Sebagaimana ini pula yang diyakini oleh gurunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan guru-guru beliau. Al-Imam Malik. Dan a'immah yang lainnya. Para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in. Inilah akidah mereka. Yeah. Walhamdulillah Rabbil Alamin pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang suatu pembahasan penting yaitu pembahasan tentang eh, kedudukan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam betapa mulia dan tingginya hadis Nabi SAW di mata ahli sunnah wal jamaah yeah. sekarang kita masuk kepada ucapan Imam Ahmad berikutnya Qala al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslah lam yakbalha, wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadithi fih wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha ya kata Imam Ahmad bin Hambal wa minas sunnah dan di antara sunnah di antara pokok-pokok akidah prinsip-prinsip akidah ahlu sunnati wal jamaah yang sifatnya lazimah harus dan itu ada harus ada pada ahli sunnah wal jamaah tidak boleh tidak allati man taraka minha khoslah yang barang siapa meninggalkannya walaupun satu dari prinsip berikut ini lam yakbalha atau tidak menerimanya au yu'min biha atau tidak mengimaninya lam yakun min ahliha dia bukan termasuk ahlus sunnah ini penting ucapan Imam Muhammad ini ada prinsip-prinsip pokok-pokok akidah yang itu harus ada pada ahli sunnah wal jamaah akan beliau sebutkan satu, dua, tiga dan seterusnya. Yang barang siapa meninggalkan prinsip ini satu saja, tidak membenarkan prinsip ini satu saja, atau meninggalkan prinsip ini satu saja, satu saja prinsip ini tidak diimani, lam yakun min ahliha, bukan termasuk dari ahlu sunnah. Ini penting ini keyakinan ini. Ya. Yeah. Yeah. Ada pokok-pokok prinsip yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kalau meninggalkannya kata Imam Ahmad lam yakun min ahliha bukan termasuk dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Wabillahi taufik. Walaupun lahiriahnya sepertinya adalah orang yang baik memakai peci ya. Taib dia masih melakukan sholat misalnya ya. Tapi kalau ada salah satu prinsip ini ditinggalkan, sudah dia bukan ahlus sunnah. Jangan tertipu dengan lahiriahnya saja. Ya. Di antara prinsip itu yang harus ada adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah. Yang baik atau yang buruk. Ya. Ini termasuk prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya. Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan masalah iman kepada takdir ini di awal pembahasan beliau. Wallahu ta'ala alamu bisawab mungkin di antara sebabnya kelompok yang mengingkari takdir itu sudah ada sejak zaman-zaman sahabat masih ada. Ya. Yeah sahabat masih hidup sudah ada kelompok qadariyah. Orang yang mengingkari apa? Takdir. Dia mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada malaikat, mengaku iman kepada rasul, mengaku iman kepada kitab, mengaku iman kepada tak, kepada hari akhir, namun mereka tidak beriman kepada apa? Takdir. Tidak beriman kepada takdir. Mereka kaum Qadariyah muncul para sahabat masih ada. Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ada dua orang tabi'in datang ke kota Mekah mencari sahabat, ingin menanyakan sebuah permasalahan yang terjadi di negerinya yaitu tentang munculnya orang-orang Qadariyah ini. Bertemulah dua orang tabi'in ini dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma masuk ke dalam Masjidil Haram. Walhasil keduanya bertemu dengan Ibnu Umar dan menceritakan kepada beliau, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya di Basrah muncul orang-orang yang mengingkari takdir. Di antaranya adalah Ma'bad Al-Juhani ini tokoh Qadariyah ketika itu Ma'bad al-Juhani mereka mengingkari takdir la qadar tidak ada takdir wa annal amra unuf dan bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi ini munculnya terjadi Allah baru tahu Allah baru tahu sebuah kejadian setelah terjadinya kejadian itu ini orang yang ingkar kepada apa? takdir Allah baru tahu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Nauzubillah min dalik. Padahal keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Allah maha tahu segala sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah sudah apa? Tahu. Segala sesuatu yang terjadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat sudah tercatat di lauhil mahfud. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Namun orang-orang ini mengingkari takdir. Taib. Ibnu Umar ketika mendengarkan laporan ini, apakah kemudian Ibnu Umar berkata, bagaimana mereka masih sholat? Bagaimana mereka, apakah mereka masih zakat? Nah, tidak. Ibnu Umar langsung mengatakan kepada dua orang tabi'in ini, Idza laqita haula jika kalian berjumpa dengan mereka Orang-orang Qadariyah itu ya. Fa'akhbirhum kabarkan kepada mereka anni bari umminhum sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka wa annahum bura'a umminni dan mereka berlepas diri dari aku. Subhanallah. Berapa masalah ini? Satu masalah saja. Ya. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan tentang bahayanya pemikiran ini. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya demi Allah. Kalau seandainya salah satu dari mereka pengikut Qadariyah mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ma qabilahu Allah hatta yu'minu bil qadar mereka tidak akan diterima amalannya ini walaupun besar emas sebesar gunung Uhud tidak diterima sampai mereka mau beriman kepada apa takdir Wabillahi taufik. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Ini prinsip yang tidak boleh diremehkan. Ya. Sekarang kan banyak yang melupakan prinsip ini. Sudah jelas-jelas orang ini meninggalkan prinsip yang sangat mendasar dalam syariat Islam. Kemudian dianggap, wis tidak masalah, biasa saja. nanti. Ya, mari kita terus ambil ilmu darinya, mari kita masih terus naudzubillah min dalik. Nah. Ya. Sebuah kejadian diceritakan kepada saya. Nah, ini mimba faedah saja. Seorang datang atau bercerita kepada saya, dia mengatakan saya bingung, kok bingung? Saya ganti-ganti ustadz ya ustadz ini saya ikuti ustadz itu saya ikuti sampai saya mendapatkan seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya tidak ada adab kubur ya, baru saja dia dapatkan beberapa waktu lalu ini tidak ada adab kubur dalilnya apa alasannya apa tidak ada dalam Al-Quran adab kubur kata dia naudzubillah min dalik ya. demikian enteng dia mengatakan seperti itu sang ustadz ini nah. Tidak ada adab kubur dalam Al-Quran. Ya. Wallahi demi Allah, satu ini saja prinsip. Ini termasuk prinsip. Kalau ada orang yang mengingkari adab kubur, tinggalkan orang ini. Laisu min ahli sunnah. Bukan termasuk dari ahlu sunnah. Betapa bodohnya orang ini. Taruhlah di dalam Al-Quran tidak ada adab kubur. Misalnya, misalnya. Dan memang di dalam Al-Quran tidak ada kalimat azab kubur, tidak ada. Azabul qabri dalam Al-Quran tidak ada memang. Tetapi fonis dia mengatakan bahwasanya tidak ada dalil azab kubur dalam Al-Quran, kadib, dusta.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 Wa nahsyuruhu dan nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan apa? buta. Sampai kemudian dia mengatakan, Wahai Robku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia saya melihat. Dijawab. Demikianlah. Dahulu datang ayat-ayatku. Namun kalian meninggalkannya. Pada hari ini pun kalian ditinggalkan. Dilupakan. Ada balasan. Dua balasan bagi orang ini. Yang berpaling dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Yang pertama kehidupan yang sempit. Yang kedua pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan diazab. Dua hukuman ini. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir ya, tang bongka ini adalah apa? Adab kubur. Kehidupan yang sempit. Taib. Ini di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian al muslimin rahimani rahimakumullah. Nah. Kalau seandainya memang di dalam Al-Quran tidak ada dalil adab kubur, misalnya tidak ada. Apakah tidak cukup seandainya ada dalam hadis yang sahih yang menetapkan adanya azab kubur, kemudian kamu tidak beriman kepada azab kubur? Walaupun misalnya dalam Al-Quran tidak ada dalil, padahal banyak dalil. Tapi dalam hadis itu ada satu saja hadis sahih tentang azab kubur wajib diimani adanya azab kubur. Lalu bagaimana setelah kita saksikan hadis ternyata hadis-hadis tentang adab kubur mutawatir. Bukan satu, bukan dua. Ya. Banyak sekali, tidak terhitung. Azab kubur, tentang azab kubur disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Sebagai contoh, kaum muslimin rahimah rahimakumullah. Kita setiap akhir sholat sebelum salam disyariatkan untuk berdoa. Meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam dan dari azab kubur. Kita diajarkan oleh Rasul untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berarti azab kubur itu ada atau tidak? Ada. Ada azab kubur itu. Kalau kamu mengatakan tidak ada azab kubur, berarti kamu mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam mengajarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Seakan-akan kamu mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau mengajarkan kepada kami untuk berlindung pada azab kubur, padahal tidak ada azab kubur itu ya Rasulullah. Nah, percuma ya Rasulullah. Nah, lancang orang ini mengingkari adab kubur, mengingkari ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quranul Karim, mengingkari kesepakatan ahli sunnati wal jamaah, mengingkari hadis-hadis yang mutawatir. Satu ini saja, laisa min ahli sunnah. Dia bukan ahli sunnah. Jangan ambil ilmu dari orang ini. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan akan kita lewati bersama masalah ini biidznillah azza wajal disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kembali pada masalah ini. Iman kepada takdir khairihi wa syarrih ini termasuk prinsip yang harus ada pada ahli sunnah. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada prinsip ini, tidak menerimanya, tidak mengimaninya atau meninggalkannya, lam yakun min ahliha, bukan termasuk ahlus sunnah. Ya. Yeah. Taib. Kata Syekh Robi dalam syarah beliau, lam yakun min ahliha, kata beliau, idza lam yakun min ahli sunnah yakunu min ahli bidah kalau dia dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bukan termasuk ahli sunnah artinya min ahli al bidah wal ahwa wal dolal berarti dia termasuk ahlul bidah wa ahlul dolal wa ahlul ahwa mengikuti hawa nafsu wal iyadu billah ini prinsip yang penting ikhwan ya. dan Syekh Robi juga mengingatkan ucapan ini Intabihu lihada. Perhatikan ini. Kalimat Imam Ahmad di sini penting. Barang siapa yang meninggalkan satu ini saja, lam yakun min ahliha. Intabihu lihada. Perhatikan ini kata beliau. Hadhil faqrah muhimmatun jiddan. Ini poin yang sangat penting kata beliau. Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, saya sifulana akan menyebutkan kepada kita usulan pokok-pokok penting ahli sunnah wal jamaah Man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Barang siapa yang meninggalkan satu prinsip ini saja, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Yakni maksudnya yahruju an dairatis sunnati ilal bid'ah. Dia telah keluar dari lingkaran ahlus sunnah masuk kepada lingkaran apa? Bid'ah. Tanabbahu lihada. Perhatikan ini. Dan sekali lagi ikhwan, di akhir-akhir zaman yang seperti ini nah, ya penting untuk kita mengerti jangan tertipu dengan banyaknya pengikut jangan tertipu dengan mazahir tampaknya besar ya terorganisasi misalnya banyak ya kan namun misalnya kelompok ini mengingkari perkara yang merupakan kesepakatan dan prinsip ahli sunnah wal jamaah seperti ru'yatullah nanti kita bahas juga ru'yatullah tentang masalah melihat wajah Allah subhanahu wa taala wa azabul qabri dan azab kubur ya yeah. laisu min ahli sunnah berhati-hati prinsip yang sangat penting ini ya yeah. ikhwati rahimani rahimakumullah nah Ini prinsip yang pertama, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Falladhi la yu'min bil qadar, kata Syekh Rabi, falladhi la yu'min bil qadar. Saya lompati ucapan-ucapan beliau. Nah. Falladhi la yu'min bil qadar. Maka orang yang tidak beriman kepada takdir laisa min ahli sunnah, bukan termasuk ahli sunnah. Hada taroka khoslatan azimatan. Orang ini telah meninggalkan satu pokok, satu sifat ahlu sunnah, satu prinsip ahlu sunnah yang azimah, yang besar. Wa aslan aziman min usuli sunnah. Dan salah satu pokok yang sangat besar dari pokok-pokok sunnah. Al-imanu bil qadar ruknun min arkanil iman. Ketahuilah bahwasanya iman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun apa? Iman. Rukun Sangat prinsip ma'asrul muslimin. Rukun ini dan kewajiban kita beriman kepada takdir ditunjukkan dalam dalil yang sangat banyak Alkitab wa sunnah. Dalla ala dhalika kitabullahi wa sunnatur rasuli alaihi salatu wassalam. Telah ditunjukkan kewajiban kita beriman kepada takdir oleh kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Wa kulla syai' dan segala sesuatu, segala sesuatu. Ya. Termasuk perbuatan kita, termasuk perbuatan manusia seluruhnya, hayawanat, kejadian-kejadian di alam semesta ini. Segala sesuatu apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah, apa yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, segala sesuatu kullasyai syai' fi imamin mubin telah dicatat oleh Allah di dalam imamin mubin yakni lauhil mahfud al-lauh al mahfuz ya yeah. fakullu hadithin yahdus maka kewajiban kita seorang muslim wajib meyakini bahwa semua kejadian yang terjadi wa wa kullu ainin dan segala peristiwa segala benda, segala peristiwa, segala kejadian yang terjadi qad alimahullah sungguh telah diketahui oleh Allah Allah telah tahu sebelum terjadinya itu semua Allah Maha tahu dan juga sajalahu telah ditulis fi lauhil mahfuz di lauhil mahfuz. Allah telah mengetahuinya dan telah dicatat di lauhil mahfuz. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 49 Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdir. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Subhanahu wa taala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Juga dalilnya adalah hadis Jibril. Kata Syekh Rabi, "Wa Jibril arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ليقرر في هذا اللقاء أصول الدين وأركانه التي يبنى عليها ويشاد عليها سأله عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى Allah utus Jibril alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Jibril yang masyhur Rasul sedang duduk bersama dengan para sahabat datang seorang yang tidak ada seorang pun mengenal hatta Rasul Rasul pun juga awalnya tidak tahu ya rajulun syadidu bayawis siyab seorang laki-laki yang sangat putih bajunya sangat hitam rambutnya dan tidak tampak bekas-bekas apa safar tidak ada yang kenal satu satupun. Datang mendekat kepada Rasul, menempelkan lututnya kepada lutut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ditempelkan. Ya. Meletakkan kedua telapak tangannya ya, kepada pahanya Rasul atau kepada pahanya Jibril. Ya. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Kemudian Rasul ditanya, tentang permasalahan-permasalahan pokok dalam agama. Yang pertama ditanya, mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasul mengatakan al-Islam, Islam itu adalah engkau bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menunaikan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau apa? menunaikan ibadah haji. Jika mampu untuk menuju ke sana. Begitu Rasul menjawab seperti ini, Jibril kemudian mengatakan apa? Sodakta. Engkau benar. Ini membuat para sahabat tambah heran. Orang bertanya tapi apa? Membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah SAW. iman adalah antuk billah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk minallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Jibril ini. Ya. Kejadian yang disaksikan oleh para sahabat seluruhnya. yakni mu'dham sebagian sahabat-sahabat menyaksikan termasuk sahabat-sahabat besar Umar bin Khattab dan seterusnya ya yang meriwayatkan hadis ini disebutkan bahwasanya termasuk rukun iman adalah apa iman kepada takdir. Wabillahi taufik. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat ya yang menyebutkan tentang rukun-rukun iman. Ya. Ini juga penting untuk diingatkan, ya. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 250 285 ya akhir dari surat apa? Al-Baqarah yang disyaratkan untuk dibaca setiap malam. Dua ayat yang terakhir dari surat apa? Al-Baqarah, ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu <coughs> bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana Wa Ilaikal Nasir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Amanar rasulu" sungguh ar-rasul telah beriman. Bima unzila ilaih dengan segala yang Allah turunkan kepadanya. Min rabbih dari Rabbnya. Wal Mukminun demikian juga kaum mukminin telah beriman. Kullun semuanya baik rasul atau kaum mukminin semuanya amana billah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah wa malaikatihi dan beriman kepada apa? malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan beriman kepada rasul-rasulnya. Berapa ini? Empat. Ya. La nufarriku baina ahadimir rusulih. Ya. Mereka mengatakan kami tidak membedakan rasul-rasul Allah, semuanya kami imani. Wa dan mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wa dan kami taat Ghufranaka ya Allah, ampunilah kami. Rabbana Rabb kami. Wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami akan kembali. Ucapan wa ilaikal masir ini iman kepada apa? Hari akhir. Wa ilaikal masir. Lima rukun disebutkan dalam dua ayat ini. Taib. Mana iman kepada takdir? Iman kepada takdir kawan disebutkan tadi dalam surah Al-Qamar ya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar dan wallahu a'lam bisawab iman kepada takdir ya juga masuk dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman kepada takdir adalah mengimani ilmunya siapa Allah Subhanahu wa taala ya. dan kita mengambil semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ya. jangan menjadi orang-orang yang mengambil sebagian ayat kemudian membuang ayat yang apa yang lain Oh dalam surat ini, dalam surat Al-Baqarah hanya disebutkan lima saja. Ya. Tidak disebutkan apa? Takdir. Ya. Lagi seperti tadi orang. Ya. Nah. Lu ayat-ayat yang lain. Tadi dalam surah Yasin. Ya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar, inna kulla inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini semuanya menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah ya. Taib bahwasanya iman kepada takdir adalah perkara yang wajib dan rukun dan merupakan prinsip yang harus ada pada ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada, laisu min ahliya. Bukan termasuk dari ahlu sunnah. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Bismillah. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan, "Wa tasdiqu bil ahadits fi." Demikian juga termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah dia mengimani semua hadis-hadis tentang takdir. Jadi semua hadis-hadis tentang takdir wajib diimani. Ya, Wal imanu biha wajib mengimani semua dalil-dalil tentang takdir, baik Al-Qur'an atau hadis. Jangan menjadi orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik menolak dengan hatinya atau menolak dengan apa? lisannya dengan mengucapkan lima wala kaifa. Kenapa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Masa seperti ini? Nah, ya. Jadi sebagian orang mengingkari hadis dengan ucapan seperti ini. Yang seharusnya dia membenarkan, yang seharusnya dia mengimani malah dia tolak. Dalam hatinya menolak bisa jadi atau dalam lisannya dengan ucapan lima wala kaifa. Kewajiban kita dan ini prinsip ahlus sunnah dan sifat yang ada pada ahlus sunnah innama huwa tasdiq wal imanu biha ahlu sunnah wal jamaah selalu membenarkan semua tanpa kecuali semua hadis-hadis yang sahih termasuk juga hadis-hadis sahih tentang apa takdir wal iman biha dan mengimaninya ya saya akan sebutkan di sini ma'asyiral muslimin beberapa contoh yang ini juga bagian dari iman kepada takdir. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Ya. Ada dalam Sahih Muslim sebuah hadis di mana seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapak saya? Ya Rasul tidak tahu kecuali kalau dapat apa? Wahyu. Ini termasuk perkara yang gaib. Rasul mendapatkan wahyu kemudian Rasul mengatakan huwa finnar. Ya. Yeah. Huwa finnar, dia di neraka. Maka pergilah sahabat ini. Setelah itu dipanggil oleh Rasul, "Ta'al kemari." Nah. Kemudian Rasul mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan bapakmu finnar. Keduanya di mana? Neraka. Ini perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ini perkara yang telah diputuskan oleh siapa? Allah. Bahwasanya bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnar di neraka karena mati dalam keadaan apa? Kafir. Kufur. Dan juga apa? Bapaknya sahabat ini. Dan ingat hadis ini dalam sahih Muslim dan kaum muslimin sepakat bahwasanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih sesudah apa? Al-Qur'anul Karim. Contoh ini. Contoh yang kedua. Juga dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang kisah kematian paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Abu Talib Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Abu Talib finnar di dalam neraka. Qad qaddarahullah. Allah telah menakdirkan. Abu Talib mati dalam keadaan apa? Kafir. Ya. Mati dalam keadaan musyrik. Finnar di dalam neraka. Ya. Dan disebutkan bahwasanya Abu Talib ini adalah orang kafir yang paling ringan apa? Adabnya. Disiksa kakinya dengan terompah dari api atau batu dari api yang dengan itu mendidih apa otaknya dan dia sudah merasa mendapatkan adab yang paling besar disebutkan dalam hadis fil Bukhari dalam riwayat Bukhari dan ingat kaum muslimin terlebih para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang sahihan hadis ini ingat kaum muslimin terlebih siapa ulamanya Imam Ahmad bin Hambal Imam Syafi'i wal imamu eh, wal Malik nah, tobaan ini sebelum Bukhari nah. ini sebelum al imamul Bukhari ya namun ahlu sunnah wal jamaah para ulama ahlul hadis sepakat tentang kesahihan hadis ini ya wabillahi taufik ya. Ibnu Hajar al Asqalani al Syafi'i nah. ya. disebutkan kisah bagaimana ketika Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya Abu Talib lama hadarathu hadrahu al-maut ketika datang kematiannya. Rasul mengajak Abu Talib untuk masuk Islam. Ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah agar engkau bahagia, agar engkau mendapatkan kebaikan, agar engkau masuk jannah, Kalimat yang dengan itu aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. <coughs> Di sampingnya Abu Jahal. Ini juga menunjukkan bahayanya berteman dengan orang-orang yang buruk. Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu membenci bapakmu? Membenci agama nenek moyangmu? Diingatkan bapaknya ini. Fanatis fanatisme. Diingatkan bapaknya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu, bapakmu Abdul Muttalib? Tampak kecondongan kepada Abu Jahal. Rasul kembali lagi. Untuk apa namanya? Ya, mengingatkan. Ya ammi kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah Terus demikian bergantian Rasul Abu Jahal berebut pengaruh. Rasul berdakwah dengan penuh keikhlasan dan penuh adab yang baik luar biasa dan penuh harap kepada Allah kesempurnaan yang luar biasa dari dakwah siapa? Rasul. Keikhlasan yang paling ikhlasnya, kalimat yang paling jelasnya, dakwah yang penuh dengan kasih sayang dan adab yang paling tingginya. Ya. Yeah tidak bisa. Taib hidayah Allah atau penyesatan dari Allah. Nah, ya. Tidak ada yang bisa menolak. Ya. Inna kala tahdiman ahbabta walakin Allah yahdi yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik menjadikan orang masuk Islam. Ya. Menerima al-haq engkau tidak bisa ya Muhammad saw. wahai Nabi tapi Allah lah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di akhir kehidupannya Abu Talib ini mata alal kufri. Ya. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Ucapan terakhirnya dia tetap berada di atas agama man Abdul Muttalib. Musyrik, kafir. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah sepakat itu. Taib, ini mungkin contoh. Di antara apa yang telah Allah takdirkan Mungkin di antara manusia ada yang mengatakan dan ingin menolak hadis ini. Seperti orang-orang Syiah, Rafidhah. Di saat kaum muslimin bersepakat bahwasanya Abu Talib finnar, orang-orang Syiah tidak. Ingin selalu merusak akidah halusunnah wal jamaah. Bahkan mengatakan Abu Talib itu mukmin sejati. Mukmin sejati. Ya. Mukmin muslim. Wabillahi taufik. Mungkin di antara kaum muslimin ada juga yang terbawa. Ya, karena tidak pernah belajar. Bahkan di antara orang yang ditokohkan pun tidak ngerti kisah ini ada dalam sahih apa? Bukhari. Wallahi tidak ngerti itu dalam sahih Bukhari. Padahal ini orang yang dia apa? Yang dianggap sebagai narasumber. Tidak ngerti kisah ini ada dalam apa? Sahih Bukhari. Ya. Mulai dengan perasaannya. Menolak apa yang telah Allah takdirkan ini. Lima, wala kaifa. Kenapa seperti ini? Kok bisa? Abu Talib. Orang yang selama hidupnya membela Rasul. Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan ibunya, kemudian kakeknya yang melihara siapa? Abu Talib. Ya, mulai perasaan dipakai. Ya. Lima wala kaifa lima wala kaifa. Kenapa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Perasaan dipakai. Ya. Bahkan mungkin menuduh ahlu sunnah wal jamaah. Nah, orang suka mengkafirkan. Coba lihat nah. Ya. Mereka mengkafirkan bapaknya Nabi. Mereka mengkafirkan apa namanya? Ya, pamannya Nabi. Ya, bukan kita. Nah, ini sudah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan Rasul mengatakan sendiri di dalam apa? Sahih Muslim tadi. Nah ketika menyebutkan tentang ayahnya huwa finnar ya. dan ini sama sekali tidak menurunkan derajat siapa Rasul abadan <coughs> Tidakkah kita ingat apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kisah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Dan bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab beliau Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim dan Hashim min, dari Quraisy wa Quraisy al Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim putranya Nabi Ibrahim alaihi wasalam coba lihat hadis atau ayat Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan mengisahkan tentang bapaknya Nabi Ibrahim Azar dengan apa Allah mengakhiri kehidupan Azar kafir ya apakah kemudian seorang akan menolak takdir Allah, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa bapaknya nabi kafir?" Ya. Ini contoh penolakan terhadap takdir Allah. Hadis-hadis tentang takdir tidak boleh dia apa? Ditolak. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Namun hamba itulah yang zalim kepada dirinya sendiri. Allah tidak zalim kepada Abu Talib Sebagaimana Allah juga tidak zalim kepada bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah juga tidak zalim kepada bapaknya siapa? Ibrahim alaihi salatu wasallam dan Allah tidak mendolimi sedikit pun kepada siapapun bahkan Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku kata Allah dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Allah tidak mendolimi hamba pun, hambanya sedikit pun. Tetapi yang zalim adalah apa? Diri mereka sendiri. Abu Talib sendiri yang zalim. Abdullah sendiri yang zalim. Azhar sendiri yang apa? Zalim. Adapun perbuatan baik pamannya Abu Talib ya, sebatas ya, kerabat yang mencintai apa? Ya, paman ponakannya. Ya. Ya. Dan Allah Maha tahu. Nah. kezaliman kezoliman pada orang-orang ini. Nah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kesesatan untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Ya. Sama juga hadis yang sebagian kaum muslimin mau membaca berat mau menyampaikan kepada orang juga apa? Berat. Ya. Karena memang banyak orang yang mungkin menolak hadis ini. Atau merasa tidak yakin tentang hadis ini. Dan yang seperti ini akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, bisa jadi mereka musuh-musuh Islam mengatakan coba lihat ahlu sunnah mengkafirkan bapaknya Nabi. Ya. Coba kalian lihat ahlu sunnah mengkafirkan siapa? Ya. Taib Abu Talib dan orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan justru mereka ini adalah orang-orang apa? mukmin. Wabillahi taufik. Di antara hadis itu juga akan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ya. Adalah hadis as shadiqul Masduq. Al-hadis as shadiqul Masduq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian diciptakan oleh Allah dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah air mani. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Kemudian menjadi segumpal apa? Darah selama 40 hari. Kemudian segumpal daging setelah berapa? 40 hari. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya malaikah. Fayunfahu fihi ruh. Ditiupkan kepadanya roh. Wa yu'maru kalimatin dan ditetapkan takdir khusus untuk orang ini yang terkait dengan orang ini. Yang ini sumbernya juga dalam Lauhil Mahfud. Ada di Lauhil Mahfud. Ini juga dalil tentang takdir. Bikat birizkihi telah ditetapkan rizkinya ya wa ajalihi ditetapkan apa ajalnya wa amalihi dan seluruh amalan-amalannya semua amalannya telah Allah takdirkan ya taib ya antum di sini ya ada yang meletakkan tangan di sini ya, ya. kemudian di sini Pak ya ini sudah ditakdirkan antum seperti ini Pak sudah ditakdirkan amalihi amal semuanya ya. taib Wasyakiyin am sa'idin bahkan telah ditetapkan syakiyin orang ini akan menjadi orang celaka atau orang yang apa bahagia ya taib sampai jam berapa uh, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kisah tentang seorang yang apa namanya taib selama kehidupannya lahiriahnya melakukan amalan kebaikan. Summa zakar rajul Rasul menyebutkan sebuah kisah tentang laki-laki yang amalan kehidupannya seakan-akan semuanya baik. Amalan ahlul jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan apa? neraka jannah kecuali satu apa? satu dira, satu jengkal. Ya. Taib seorang laki-laki, seorang yang beramal dengan amalan ahli jannah, ya, sehingga dekat sekali dengan surga, ya, tidak ada jarak antara dia dengan surga berapa kecuali satu dengkal, satu jengkal. Fayasbiku alaihil kitab. Namun telah Allah takdirkan, telah ditetapkan di lauhil mahfud dan dalam catatan orang ini annahu min ahlin nar, dia termasuk ahli nar fayamalu bi amali ahlin maka dia di akhir hayatnya melakukan perbuatan amalan ahlun nar fayadkhuluha maka dia masuk ke dalam apa neraka kewajiban seorang mukmin adalah mengimani ini ini termasuk hadis-hadis tentang apa takdir termasuk hadis-hadis tentang apa takdir iya. ini termasuk hadis-hadis tentang takdir dan tidak boleh ditolak dengan ucapan lima kenapa demikian Kaifa? Nah, kok bisa seperti itu? Orang yang selama hidupnya sepertinya melakukan ahlul jannah kemudian amalan ahlul jannah kemudian akhirnya masuk dalam neraka. Taib. Ini termasuk dari hadis-hadis tentang apa? Tentang takdir. Kewajiban kita adalah mengimani ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam nu'minu bihi, kita mengimaninya. Taib. Dan kita tidak boleh mengatakan lima. Kenapa seperti ini? Ya. Kok bisa? Ada orang yang melakukan amalan perbuatan baik selama hidupnya, kemudian di akhirnya di akhir dengan perbuatan ahlu nar, kemudian masuk dalam neraka. Ya. Taib. Tidak boleh kemudian mengingkari dan menolak hadis seperti ini. Apalagi sampai ada su'udhan, Allah tidak adil. Tidak. Allah maha adil dan Allah tidak mendolimi apa? hambanya. Walaupun seberat darroh, seberat biji sawi Allah tidak mendolimi seorang hamba pun. Wabilahi taufik. Nah. Adapun orang ini maka dia berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Ya. wabilahi taufik. Nah. Eh, uh, hadis ini akan dibahas oleh Syekh rahimahullah. Nah. Ya. Namun mudah-mudahan bisa difahami ini, nah, ya. Eh, hadis-hadis tentang takdir sangat banyak dan kewajiban kita semuanya adalah mengimani ya semua yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan maasirul muslimin rohimah rahimakumullah. Nah. Apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Ya dan apa yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya dan seluruh kaum muslimin untuk mengingatkan siapa ahlu sunnah dan juga untuk mengingatkan agar kita berhati-hati dari orang-orang yang meninggalkan salah satu dari prinsip-prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah dan ini prinsipnya para imam ahli sunnah wal jamaah wallahu taala alam wisawab